بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita akan melanjutkan pembacaan kitab kita kitab Riyadhus Shalihin yang mana kitab ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sarf An-Nawawi yang mana kitab ini kalau seorang membaca kitab ini maka dia akan bersemangat bersemangat dalam dakwah bersemangat dalam beribadah bersemangat dalam mencapai tujuan akhirnya tujuan akhirat dan inilah dari tujuan mengapa imam An-Nawawi mengarang kitab Riyadhus Shalihin dan kita telah mengetahui bahwasanya yang namanya amalan ini membutuhkan kepada niat ya yang namanya amalan membutuhkan kepada niat dan juga kita telah mengetahui bahwasanya tempat tempatnya niat ya tempatnya niat di mana di di kalbu ya di hati dan ini apa kalian disebutkan yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ya mengucapkan niat sekalipun dengan lisannya dari segala macam ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengucapkan niat dengan lisannya tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meniatkan dalam hatinya kemudian dalil yang kedua Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ini dalilnya mana? Bahwasanya kalau ya, katakan oleh Muhammad kalau sekiranya kalian sembunyikan apa-apa yang ada dalam hati kalian ataupun kalian tampakkan niscaya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi ini dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beramal dengan meniatkan di dalam hatinya. Dan juga bahwasanya kita telah mengetahui jenis-jenis amalan saya amal itu ada yang tampak ya, atau zahir dan ada yang amal yang, yang tersembunyi dan kita sudah mengetahuinya kemudian kita akan memasuki hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis yang masyhur ya ini hadis yang sangat terkenal ini merupakan bagian dari agama bahwasanya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda dan beliau berkata sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam a'malu binniyat wa fi riwayatin binniyat wa innamal likulli imrin ma nawaa jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Setiap amalan itu Tergantung pada niatnya Dan sesungguhnya Setiap orang itu Akan mendapatkan Sesuai dengan apa yang diniatkannya Kita tidak membaca hadis, membaca hadis ini Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan penjelasan berikutnya dari hadis ini. Di sini perlu kita ketahui yang namanya amalan ya, yang namanya perbuatan ini ulama membaginya ada dua ya ada dua jenis amalan ya yang pertama Yang pertama Amal Al-ibadah ya. Amalan ibadah ya. Ini Yang pertama Kemudian Yang kedua Ada Yang namanya amalan Al-adah perbuatan yang pertama tadi perbuatan ibadah yang kedua perbuatan ada kebiasaan artinya ya. artinya kebiasaan ya kalau yang namanya ibadah ya berarti apa berarti ada dalilnya ya ya ada dalilnya hmm. ya jadi yang namanya ibadah ya yang namanya ibadah ibadah syar'i ini tauqifiyah ya tauqifiyah apa dia tauqifiyah tauqifiyah artinya ibadah tadi ya yang namanya ibadah tadi harus berdasarkan dalil-dalil atau berdasarkan nas-nas baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Ini ya dalil bahwasanya ibadah tadi adalah tauhidiyah. ya lalu ada orang bertanya Ustaz bertanya kalau saya berzikir ya misalnya berzikir uh, eh, takbir misalnya seribu kali ya seribu kali ya. ini kan namanya ibadah kan? ya. ini kan namanya ibadah jawabannya apa jawabannya yang namanya ibadah berarti harus ada dalilnya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka ini yang namanya ibadah. Ya, maka ini yang namanya ibadah. Ya, jadi jangan dibalik ya, jangan dibalik pertanyaannya. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya takbir tadi misalnya seribu kali tadi takbir seribu kali ya misalnya kita bertakbir seribu kali dia balik Ustadz mengatakan ini bukan ibadah dalilnya apa Ustaz? ya kebalik ya kebalik ini dalilnya apa Ustaz? kebalik dia Nanti kita yang nanya dalilmu apa melakukan takbir seribu kali apakah ada di Al-Quran apakah ada di sunnah ya jadi kembali, ya jadi kalau ada yang mengatakan kenapa kamu melarang ya dalilmu apa melarangnya bahwa oh, saya tidak boleh ya kita balik lagi tanya apakah datang dari Al-Quran apakah datang dari As-Sunnah ya jika datang dari Al-Quran maka itu ibadah. Jika datang dari as-sunnah, maka itu juga ibadah ya. Ini pahami ya. Yang nama ibadah tadi apa? Tauqifiyah ya, apa artinya tadi tauqifiyah? Harus berdasarkan apa? Dalil makanya. Harus berdasarkan dalil. ada pun ada sifatnya adat tadi ya kalau kita bilang adat ya kita kebiasaannya kita misalnya kebiasaan orang-orang Banjar apa misalnya apa mandi mandi mandi mandi mandi ya mandi mandi misalnya mandi tujuh rupa mandi berapa misalnya yang namanya adat ini saya mandi-mandi tadi. Ya. Mandi tujuh kembang. Ya. Mandi tujuh kembang. Yang namanya adat selama tidak bertentangan dengan syariat ya maka hukumnya apa hukumnya apa boleh punya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat Islam ini iya, boleh. Ya. Kami ini ada tadi contohnya mandi-mandi apa lagi? Apa lagi? Ada teh banjar? Lupa juga. Hah? Iya, iya. Nah nanti nanti kita bahas lagi. Kita bahas lagi. Ini maksudnya mandi-mandi biasa aja, ya? mandi-mandi kembang biasa aja. Mandi-mandi kembang biasa tidak ada unsur-unsur magicnya. Tidak ada unsur-unsur tambahan-tambahan agamanya. Atau misalnya juga ya, seperti kita sarungnya, sarungnya kita ya. ya. Kalau orang Jawa sarungnya belang-belangnya Jawa ya. Belang banjar apa? Ada belang banjar kan? Sirangan agamnya. ya silangan ya anggap ini ya ini selama syari tidak melarangnya maka boleh ya seperti tadi kita mandi mandi tadi ini mandi mandi jangan dianggap mandi mandi yang seperti orang Banjar yang itu ya seperti mandi mandi biasa ya mandi tujuh mandi apa kembang misalnya untuk mengharumkan ya nggak ada unsur-unsur magicnya nah ini ya sama misalnya kaifiahnya. Ya. Yang satu ya, niatnya mandi wajib. Ya. Yang satu niatnya mandi wajib tadi. Ya, tahu kan Pak mandi wajib? Ya. Yang pertama satu contohnya mandi wajib. Ya. Ini dipahami. Jangan kemana-mana lo pikirannya mandi wajib aja dulu. Ya, jangan kemana-mana pikirannya ini. Ya. Mandi wajib. Nah, seseorang ketika dia meniatkan mandi wajib ya, mandi wajib, dia tidak paham bagaimana kaidah mandi wajib tadi. Cuma tahunya diajarkan Nabi saw ada punya mandi wajib tadi ya, ya ada hukumnya wajib, tapi tidak tahu kaidahnya Jadi dia kira ya seperti orang mandi mandi tadi ya ambilnya banyu ya dibuatnya kembang atau harum-harum yang lainnya selain yang kembang ya harum lain siramnya mandi wajib niatnya mandi wajib ya mandi wajib nah yang satu lagi yang kedua dia mandi juga tapi niatnya apa pak bukan mandi wajib ya niatnya untuk mandi mengharumi badannya mandi untuk berhias misalnya mau berangkat kemana saja yang satu tadi ibadah, ya. Kenapa? Diniatkannya ibadah tadi. Yang satu mandi wajib tadi apa? Kan ibadah. Kenapa? Ada tuntunannya ya. Ada tuntunannya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu dapat pahala, yang satu diberikan ganjaran. pun yang satu tadi apa? Ya, tidak tidak mendapat apa-apa ya, karena umumnya apa? Mubah saja ya. Kalau mubah tidak dinilai ya. Kalau mubah tidak dinilai. Ya. Makanya ini. Nah, di sini sudah pahami nih perbedaan tadi ibadah dengan ada tadi? Sudah pahami Amalan yang sifat ibadah, tapi bayangkan sendiri ya. Apa contohnya ada ada misalnya ada di Jawa yang tidak kenal syari. Kemudian dibandingkan dengan ibadah ya. Amalan ibadah tadi yang ada tuntunan syari'nya. Jadi ini penting, sini nanti kita akan mengetahui bahwasanya ya di dalam makna innamal a'malu binniyah ini ya kalau kita bahasa bahasakan secara literalnya hanya saja amalan tadi yang namanya amalan al-a'mal ya ini umumnya semua amalan ya tergantung pada niatnya ya. Tergantung pada niatnya ya. Jadi mungkinlah orang tiba-tiba naik sepeda tanpa niat naik sepeda. Mungkin nggak? Mungkin nggak? ah, Mungkin? Tiba-tiba naik sepeda dia, dia tanpa niat naik sepeda. Hah? tidak mungkin ya. Orang mau mencuci tapi dia mencuci tapi tidak dia mencuci, ada tidak nih kemungkinan? Makanya yang namanya amalan tadi tadi tergantung pada niatnya ya, dipahami ya. Nah, di sini ya ulama membagi dua tadi. Membagi dua takdir dari amalan-amalan tadi. Ini yang dijelaskan pelan-pelan ya, biar semua bisa memahaminya. Kalau kecepatan bilang aja ya. ya. Setiap amalan tadi, ya, yang namanya amalan-amalan tadi, ya, kata ulama ini terjadi khilaf. Ya. Kalau yang mengatakan ya, amalan-amalan yang tadi yang sifatnya ibadah saja. Hmm. Jadi, artinya gini, innamal amal ini ya. Jadi amalan-amalan yang dimaksudkan di sini hanya amalan-amalan yang dibatasi kepada permasalahan ibadah saja. Ya. Jadi yang perkara adatnya apa? Tidak dimasukkan ya. Ini pendapat pertama ya. Ya, pendapat pertama ini. Jadi apa takdirnya amalan amalan tadi ya. Kata ulama di sini, Alimah bin Rojab menyebutkan <clears throat> takdirnya bahwasanya yang dimaukan dari ayat amalan-amalan tadi. Jadi maksudnya gini, innamal a'malu sahihatun aw mu'tabaratun aw maqbulatun binniyah. Ya. Jadi sini kita terjemahkan. Jadi sesungguhnya amalan-amalan yang sahih, amalan-amalan yang teranggap amalan-amalan yang diterima ini tergantung dengan niatnya tadi. Ya, ini artinya tadi. Innamal a'malu binniyat tadi. Jadi amal-amal yang sahih yang diterima ya, amal-amal yang dianggap amal-amal yang sehat atau sahih ya, ini tergantung pada niatnya. Ya. Paham ini? Jadi amal-amal di sini terbatas pada ibadah saja ya. Ibadah saja. Jadi kalau amal bukan ibadah, ya tidak dimasukkan di sini tidak akan mendapat sahih, ya tidak akan diterima juga. Pertama ini tidak akan teranggap juga. Kenapa? sifatnya apa? Adat saja. Ya. Sifatnya adat saja. Dipahami ini? Dipahami ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Dipahami? Ya, kita contohkan ya. Misalnya amal-amal kita, kita puasa, ya. Kita puasa. Puasa apa? Ibadah kan? Ya? ya puasa ibadah ketika kita meniatkan ya beribadah puasa ya ya maka amal apa tadi innamal amal sesungguhnya amal-amal yang tadi ya, diterima dengan niat apa tadi ibadah puasa ya amal tadi dengan niat ibadah puasa ya kami ini? Nah, dibedakan dengan perkara-perkara yang umum lainnya. Kata ulama, kata yang pendapat pertama ini. Kata mereka, adapun seperti kebiasaan ya seperti asyur ya minum makan baju memakai pakaian dan ini perkara-perkara yang kebiasaan ini ini tidak memerlukan niat ya kata mereka. Ya, karena sifatnya apa? Ada tadi ya. Ada. Jadi mubah ya. Perkaranya mu mubah. Dipahami ini? Dipahami? Eh? <coughs> Perkaranya mubah. Jadi makan ya makan mubah. Ya. Tidak perlu niat. Ya. Ada pun yang perlu niat tadi apa? Supaya dapat dapat diterima tadi, supaya dapat dianggap, supaya mendapatkan amalan sahih. Yang perlu niat apa? <coughs> Cuma perkara-perkara apa? Ibadah saja ya. Dipahami ini ya. Jadi kayak sholat, puasa, zakat, dan seterusnya ya. Yang nama ibadah yang sudah kita kenal ini perlu dengan niat ya ada pun perkara-perkara ada, ini tidak perlu dengan niat ya. Ini pendapatnya pendapat yang pertama ya. Ya. kami ini pendapat yang pertama ya. Kalau kita paham pendapat yang pertama, masuk pendapatnya kedua ya. Paham ini? Jadi materi takdir tadi innamal a'malu sahihah ya. Al muhtabarah al maqbulah binniyah. Sesungguhnya amal-amal yang sahih, amalan-amalan yang teranggap, amalan-amalan yang diterima ini tergantung pada niatnya. Ya. Tergantung pada niatnya. Amin ya. Ini pendapat yang yang pertama. Kita masuk pendapat yang kedua ya. Pendapat kedua ini mungkin lebih ringan lagi. Ya, kalau pertama pertama itu dibedakan ya ibadah dengan adat. Pendapat yang kedua, ya. Pendapat yang kedua bahwasanya yang dimaukan dari amalan-amalan ini ya, karena di sini alif lam ya alif lam istiqroqiyah jadi kalau ada alif dalam nama istirokiah, bisa masukkan kata kul. Ya, kul ini setiap, seluruh, semua. Jadi sesungguhnya semua amalan, sesungguhnya setiap amalan, sesungguhnya seluruh amalan tergantung pada niatnya ya. Ya. Pendapat yang kedua bahwasanya maksud dari al akmal di sini adalah al-a'malu fi'atun au hasilatun bin niat Bahwasanya amalan tadi yang namanya amalan-amalan tadi ya. Paham ini? Ini terjadi ya. Ini terhasilkan dengan yang namanya niatnya. Dengan yang namanya niat. Ya. ya. Jadi di sini di sini ulama menyebutkan bahwasanya yang namanya seseorang ya kata mereka di sini yang namanya amal tadi ikhtiariyah yang namanya amal tadi ini diusahakan dimaukan diinginkan ya. Coba tadi seperti kita bilang tadi Ada nggak orang makan Dia nggak punya keinginan untuk makan Padahal tiba tiba dia makan Bisa nggak terjadi Ya tidak akan terjadi ya Orang mau minum tapi dia tidak mau tidak ingin minum Padahal tiba-tiba minum Tidak akan terjadi kecuali di hipnotis ya Atau seterusnya ya Dipahami ini Jadi di sini pendapat yang kedua pendapat yang kedua bahwasanya amal-amal yang tadi ya yang dimaukan dengan innamal a'malu binniyah tadi sesungguhnya setiap amalan tadi tergantung niatnya tadi ini seluruhnya jadi mencakup jadinya amal-amal ibadah dan amal-amal yang ada ya kebiasaan Ya dipahami ini? Dipahami? Ini lebih mudah insya Allah. Jadi apa? Semua amal-amal tadi ya, ya bisa dihasilkan dengan niat tadi. Ya. Seseorang bisa membuat suatu pekerjaan dengan niat tadi. Ya. Dipahami ini? Dipahami? Jadi ya kalau seseorang ya melakukan amal ibadah ini amal ibadah tadi terjadi dengan niat ya. dan juga kalau seseorang ingin melakukan amal ada perbuatan yang sifatnya kebiasaan ini juga tergantung dengan niat, ya. Dipahami ini? Dipahami? Yang ini pendapat ini dirajikan oleh Imam An-Nawawi dan juga dirajikan oleh Imam Ibnu Rajab dan dikatakan juga inilah pendapat jumhur ulama. Ini pendapat yang rajih ya. Pendapat yang rajih. Jadi ya, seandainya kita bisa meniatkan semua ibadah kita ya atau meniatkan kebiasaan kita ya kebiasaan kita akan ada hadisnya hadis lakin hadisnya dhaif didaifkan oleh Syekh al bani ya mungkin lagi kecil kita sudah sering mendengarnya lah ya an-naumu sa'imun atau an-naumu sa'imin sodakoh ya yang namanya ya tidurnya seorang tadi ya tidurnya seorang yang berpuasa ini bisa disebut ibadah ya bisa disebut ibadah dan ini keyakinan dan ini kita mendapatkan ya Kata orang bahari tidur aja lah pahala ya. Orang bahari menyebutkan tidur aja lah pahala ya. Tapi ini hadisnya didoifkan oleh Syaikhul Tadi ya. Orang hadisnya doif. Kita tidak mempelajari teruknya ya. Mungkin nanti kalau pembahasan setelah hadis insya Allah kalau kita membahas setelah hadis kita akan membahas permasalahan kenapa sih hadis itu ya. Jadi sini pahami kami bahwasanya yang namanya adat tadi ya memang walaupun hadisnya ini ya hadisnya dhaif ya tapi maknanya ya makna hadis ini ya bisa sahih coba bayangkan makna hadis ini sahih bahkan dibanding dibilang oleh Imam Nawawi kalau seorang ya dalam perkara mudah dalam perkara mubah, ya, perkara yang boleh, dia meniatkan, ya, meniatkan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sebagai ketaatan. Dan orang yang melakukannya akan diberikan ganjaran. Ya, misalnya kita tidur ya, tidur di bulan Ramadan ini Contohkan juga oleh ulama tidur di bulan Ramadan. Ya, bukan malamnya tidurnya, tidurnya di di siang hari. Ya. Tidur di siang hari kita niatkan apa? Agar kita nanti bisa kuat sholat malam. Ya, diniatkan nih. Ketika tidur tadi, tidur tadi apa? Ada dalilnya puasanya sunnah ini. Ada dalilnya puasanya ini wajib. Ada dari sunnah tapi apa? Hadisnya lain ya Hadisnya? Al-Fidyah. Virus Hadisnya tadi apa? Didoifkan oleh ulama tadi ya. Imam Al-Bani. Jadi apa? Maksudnya ada dalam bahasa kita. Jadi kalau kita yang namanya di bahasa tidur tadi, kita niatkan untuk beribadah malam harinya, maka ini pun kata ulama bisa jadi ibadah. Bahkan orangnya pun akan mendapatkan pahala. Ya, Nanti jelaskan oleh ya kalimat selanjutnya. Dipahami ini? Jadi apa? Misalnya juga makan. Ya, kalau makan saja ya, kalau kita makan, sama-sama makan, Simpulan makan, ya. kemudian si Allah makan juga, sama-sama makan. Ya. Yang satu makan diniatkan tadi untuk memperkuat sholatnya, ya nanti setelah makan mungkin bisa kuat sholatnya malam nanti yang satu cuma makannya sekedar mengenyangkan perut ya sekedar mengenyangkan perut atau sekedar menghilangkan rasa lapar nah yang pertama tadi apa dapat pahala yang kedua perkaranya mubah ya ya perkara yang mubah jadi tidak mendapat pahala ya jadi yang mendapat pahala tadi apa ketika dia meniatkan ini perkara-perkara yang mubah tadi apa? Perkara-perkara yang mubah tadi diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlama, ulama insyaallah itu termasuk ibadah. Dan orang yang melakukannya tadi akan mendapatkan ganjarannya. Paham ini? Paham Jadi usahakan ya dalam setiap waktu kita. Tapi kita dalilnya apa? Dalilnya ya salah satu tadi ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Dzar, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Ya. Dan pada kemaluannya itu terdapat juga sedekah. Jadi para sahabat bingung. Berkata para sahabat, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna hmm. syahwatahu wa yakunu fiha ajrun kata sahabat bingung kok ya but ini kemaluannya kalau ya, bahasa kita mendatangi istri kita jika seseorang mendatangi ya istrinya atau mendatangi keluarganya apakah mungkin dia dapat pahala ya ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam awalai ya awalisa ya law wada'ahu fi haram akala lahu wizrun apakah kamu tidak memikirkan bahwasanya jika seseorang meletakkan tadi atau mendatangi kepada yang haram tadi ya mesti mendatangi bukan pada istrinya tadi apakah dia akan mendapatkan dosa ya ya apakah dia mendapatkan dosa? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika lau wada'aha fi halalin karena lahu ajrun. Atau kamu kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Atau kamu kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini juga ya, jika jikalau dia mendatang kepada yang halal maka dia juga akan mendapatkan pahala tadi ya ya akan mendapatkan pahala ya diniatkan diniatkan tadi salat tadi diniatkan sedekah ya ini diniatkan sedekah ini juga sambungannya hadis berikut tadi innamal a'malu binniyat ya kita berbaca lain binniyat ya wa innama likulli imri'in ma dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran ya, ganjaran sesuai dengan apa yang dia meniatkannya ya, sesuai dengan apa yang diniatkan jadi kata Al-Imam Ibn para paragraf yang pertama Ya, nama a'malu binniyat ini ini sebab ya. Sebab seorang melakukannya. Jadi seseorang melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Pasti dia meniatkannya. Pasti dia menginginkannya. Ya, seperti makan. Jadi dia meniatkan untuk makan dulu ya. Dia siapkan piring, dia ambil nasi, dia ambil lauk, kemudian dia sodorkan ke mulutnya ya. Ini semua pasti diniatkannya. Ya. Ini sebab terjadinya perbuatan tadi. Ya, paham ini ya? Pahami? Yang pertama, kalimat yang pertama, para paragraf yang pertama ini sebab kata saya Utsaimin. Adapun yang kedua, nah ini tadi. Ini adalah hasilnya, natijah. Natijah. Ini misalnya seorang ya, seorang makan misalnya perkara yang mubah karena Allah Taala ingin memperkuat ibadahnya yang kedua makan juga, tapi ingin sekedar mengenyangkan perutnya. Hasilnya apa? Mendapatkan hasilnya? Yang pertama, wa inna manawa dan setiap orang mendapatkan apa yang sesuai dengan yang diniatkannya. Yang satu karena dia mendapat meniatkan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang satu kebiasaan saja, ingin menghilangkan rasa lapar saja, ya, maka dia pun mendapatkan apa? Mendapatkan kenyang, ya, alhamdulillah paham ya, subhanallah, ya, kenyang saja didapatkan nanti, ya, hilang rasa kenyangnya dan ada pertanyaan? Hah? Ada kira ada pertanyaan? Dan ya di sini juga ya, keuntungannya keuntungan orang yang selalu meniatkan wajib karena wajah Allah Subhanahu wa taala ya meniatkan karena akhirat maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya Orang yang mendapatkan, orang yang meniatkan dia karena wajah Allah pasti dia akan mendapatkannya mendapatkan ganjarannya. Ya, tergantung dia dari kalau ikhlasnya banyak, dia mendapat banyak juga ganjaran. Ya, tergantung niatnya. Tadi ya. Kalau ada semakin ikhlas, semakin banyak ganjarannya. Ya. Tergantung niat tadi. Adapun orang-orang yang meniatkan bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala tapi karena dunia ya ini antara dua ya bisa untung bisa apa kalau untung kan bisa rugi, bisa dia dapatkan, bisa juga tidak dia dapatkan ya. Dari apa? yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Jadi barang siapa yang dia menginginkan ya maksudnya keinginan dunia disegerakan keinginan dunia ya, maka kami pun akan menyegerakannya ya akan menyegerakannya ingat belum terus sini fiha manasya'u liman nurid ya ya sesuatu yang dia pengenkan segera tadi akan kami berikan tapi ingat sesuai kehendak kami ya sesuai kehendak kami lima nasya sesuai apa yang kami kehendaki lima nurid ya kepada orang-orang tadi yang ingin yang ingin menyegerakan tadi ya lima nurid ya bagi orang-orang yang kami inginkan ya kenikmatan tadi didapatkan ya bisa jadi kerumunan kalau Allah menginginkan Allah berikan ya kalau Allah tidak menginginkan, maka tadi dapatnya apa? Rugi ya. Ya, jadi pun tidak mendapatkan apa dia akan rugi, ya. Akan rugi. Contohnya seseorang bekerja ya. Bekerja dari pagi sampai malam. Ya. Terserah dia punya apa. Dari pagi dia tunggu, dia tunggu kerjanya sampai malam Mau tidur dia tunggu kan tidak dapat objek, tidak dapat pekerjaan sama sekali. Misalnya jualan ya, tidak ada yang membeli sama sekali. Ya, tidak ada yang membeli sama sekali. Ya, dari pagi sampai malam dia berjualan tidak ada yang membeli satupun. Maka apa? Kalau dia meniatkan tadi kan ingin mendapatkan dunia, tadi mendapatkan uang, mendapatkan hasil dari berupa dunia dari uang, maka apa? dia rugi tadi. Ya. Adapun ataupun dia ada membeli satu ya, ya beli satu. Diniatkan karena beli tadi mendapatkan tidak didapatnya bayar cuma satu aja tadi. Yang satu itu apa? Tidak tahu apa rugi. Adapun ketika dia ya meniatkan dalam bekerja tadi dari pagi sampai malam ya untuk menafkahi keluarganya ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala nafkah menafkahi wajib hukumnya. Menafkahi keluarga wajib hukumnya, maka dia mendapatkan ganjaran dan juga bah, dunia ya ya ada pun yang tidak meniatkan kelompok B apa bisa jadi dua tadi bisa untung bisa rugi ada pun yang dia meniatkan kepada Allah SWT pasti untung ya Walaupun di dunia yang tadi tidak mendapatkan pembeli, ya, tapi apa? Mendapatkan satu satu ganjaran dari Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Diniatkan ibadah tadi. Jadi paham ini ya? Bisa. Drop Jadi mungkin ada dulu. Artinya innamal a'malu binniyah. Setiap amalan seluruh amalan semua amalan ini terjadi karena niat dia. Karena niat tadi. Jadi seluruh amalan baik apa tadi amal yang ibadah maupun amalan yang yang kebiasaannya. Dan paragraf yang kedua, wa innama likullim ri'im Jadi di sini bahwasanya pengkhabaran setiap jiwa, setiap orang setiap manusia akan memperoleh ganjarannya akan memperoleh ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya ya jadi tadi apa misalkan tadi kita sebutkan seorang makannya dua orang makan satu makan dia meniatkan dengan makan tadi bisa memperkuat ibadahnya. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, seseorang makan dia meniatkan sekedar ingin mengenyangkan perutnya. Ya. Contoh yang pertama, karena dia meniatkan mana wajah Allah Subhanahu wa taala maka dia mendapatkan apa? ganjaran di sisi Allah dan juga mendapatkan apa yang namanya kenyang juga ya. Ya. pun yang kedua ya. Yang kedua dia cuma mendapatkan apa? Mendapatkan kenyang saja ya. Mendapatkan kenyang saja, tidak mendapatkan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya jelas ini. Maka oleh karenanya sudah sepantasnya kita kaum muslimin dalam perkara-perkara yang mubah sekalipun sudah sepantasnya kita meniatkannya kalau begitu pendapat yang kedua tadi ya kalau begitu pendapat yang kedua kenapa ibadah dan kebiasaan ini juga bisa mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dapat yang pertama ibadah saja yang dapat ganjaran, kalaupun kebiasaan makan minum tidak dapat ganjaran. Tapi yang wajib apa? Yang wajib pendapat yang kedua, makan dan minum pun tidur, bekerja dan seterusnya bisa mendapatkan ganjarannya. Makanya kata ulama ada dua orang bekerja, beramal, ada orang orang beramal tapi yang satu dengan yang kedua tadi bagaikan langit dan bumi ya pahalanya bagaikan langit dan bumi yang satu dapat pahala yang satu tidak mendapatkan pahala dan ini innamal a'malu binnya, wa innama likulli imri'in ma Jadi sesungguhnya setiap amalan tadi terjadi karena ada niat dan seseorang mendapatkan atau setiap orang mendapatkan apa atau ganjaran atau apapun sesuai dengan apa yang dia telah meniatkannya. Ya, kami ini? kami nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau ada pertanyaan kita tutup. Iya, terus yang kedua ada untuk mengajarkan iya, ya. mobile. Iya. Terus bagaimana dari ahli sunnah ini setiap makan dan minum terus Bismillah. Ya, iya. Kalau Bismillah ya. ya. Bismillah. Bismillah ini ya merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan apa? Baca bismillah. Kenapa? Kenapa kita baca bismillah? Karena ada ilahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seseorang makan dengan baca bismillah, maka syaitan tidak bisa ikut makan padanya. Ini ilahnya, ini sebabnya. Ya. Syaitan tidak akan ikut makan padanya. Ini ada pun tadi dalam perihal makannya tadi, ya walaupun dia baca Bismillah, ya, ya walaupun dia baca Bismillah, kenapa? Karena ini apa? Sebabnya apa? Untuk agar syaitan tidak ikut makan tadi, ya paham ya? Agar syaitan syaitan tidak ikut makan makanan tadi. Jadi syaitan bukan makan langsung makan ya, tapi kata Nabi SAW barokahnya barokah makanan tadi saya bilang Barokah itu entah barokahnya kenyang entah barokahnya lain Allah alam ya ya jadi ini perkara ya yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tadi tujuannya tadi mas sebabnya tadi pak sebabnya agar syaitan tidak ikut masuk makan bersama kita. Ada pun perkara tadi niat tadi makan riba, makan tadi, ya, makan ini berbeda dengan baca tadi. Kalau membaca zikir ya, jelas ibadah sudah. Kalau makan ya tadi, nah yang namanya makan tadi, makan ini tidak ada hukumnya, ya. Bahkan lama bilangnya mubah, tidak wajib, tidak sunnah, tidak makruh, tidak haram. Pertanyaan mubah, ya boleh ya yang namanya perkara apa tadi boleh tetapi perkara boleh tadi ya ulama bisa naik derajatnya di perkara ibadah ya mendapatkan ganjaran ketika dia meniatkan dalam memakannya tadi apa meniatkan apa Niat, meniatkan meniatkan ibadah ya maka dia akan dapat ganjaran ya Adapun ketika dia tidak meniatkan tadi mengharapkan wajah Allah, tidak akan apa Contohnya juga sholat, sholat ya, sholat perkara ibadah ya. Pertama apa? Baca zikir, ya, apa? Takbir, kemudian baca istiftah, kemudian juga baca-baca yang lainnya, ya, ya. Tapi ya, kalau diniatkan tadi, nah ini sholat aja yang sunnah aja juga bisa berubah. Kalau dia niatkan tidak mengharap wajah Allah, tidak akan mendapat apa, sama aja makan tadi juga. Ya, apalagi pada berubah tadi. Sholat aja yang sunnah, ya, saya sholat sunnah mutlak ya. Tapi dia ingin mencari muka orang ya misalnya ingin dilihat mertuanya ya tidak mengharapkan wajah Allah ini juga bisa berubah. Nah, ada pun zikir-zikir tadi, ya ini memang sunnah ya, disunahkan. Tapi apa? Tidak bisa merubah isi dari tujuan kita melakukan sholat. Ya, tidak bisa merubah tujuan kita melakukan makan. Karena yang namanya makan tadi pasti ada tujuannya. Yang pertama apa tadi? Kenyang. Ya, menghilangkan lapar, bisa menguatkan tubuh, ya makanya atau terakhir nih kita mengharap wajah Allah ya karena dengan makan tadi kita bisa beribadah dengan kuat maka mendapat ganjaran. Adapun makan cuma kenyang tujuannya tujuan makan cuma ingin menghilangkan rasa lapar tujuan makan ingin menguatkan badan saja biar bisa kerja ya maka ini tidak menjadi ibadah ya tidak mendapatkan ganjaran tadi Makanya tadi yang namanya niat tadi bisa merubah suatu amalannya menjadi amalan yang tadi, amalan yang paling mulia, bahkan setinggi-tingginya karena niat tadi. Ataupun kebalikannya, amalan yang asalnya tadi tinggi dimuliakan bisa jadi serendah-rendahnya, bahkan berdosa dia. Ya. Ketika dia melakukan mengharapkan wajah manusia. Ya. Ketika mengharapkan wajah yang lainnya, dipahami ini? Jadi amalan tadi baik yang sifatnya ibadah, ya ibadah dan wajah wajib lima sunnah ya. Ini yang diperintahkan nanti pembahasan yang ditinggalkan. Kemudian ada ada tadi, ada tadi kebiasaan ini ubah ya. Makan, minum, berpakaian, tidur, dan seterusnya ya, sepeda motor dan seterusnya. Ini ubah ya, sepeda, jalan kaki ini ubah Tapi ketika diniatkan, ya, misalnya kita ke masjid ya, naik sepeda motor, diniatkan ini untuk melangkahkan kaki kita atau jalan kaki diniatkan ini untuk melangkahkan kaki kita mengharapkan wajah Allah ya ini untuk mendapatkan pahala berbeda dengan kebiasaan aja kita ke masjid dan niat apa apa ya pergi ke masjid duduk masjid ya ini tidak akan mendapatkan apa-apa ya. Makanya tadi innamal a'malu binniyat. Jadi ulangi lagi, namanya amalan tadi itu terjadi karena ada niat. Dan setiap orang akan mendapatkan ganjarannya, pahala. Bisa dibandingkan yang mendapatkan dosa karena apa? Tergantung dengan niatnya tadi. Makan juga bisa jadi dosa ya, maka bisa jadi dosa juga. Coba katanya mubah. Bisa jadi dosa apa? Makan yang haram. Ya, bisa jadi dosa. Atau dia meniatkan makan tadi ya, meniatkan makan tadi apa? Ya, untuk bermaksiat, berbuat maksiat kepada Allah. Ya, makan kuat atau bermaksiat kepada Allah. Ya, ini bisa jadi dosa dan bisa jadi pahala karena tadi dia meniatkan amal ibadah tadi niatkan amal dan kebiasaan tadi ya karena wajah Allah Subhanahu wa taala maka tadi naik yang mubah tadi bisa jadi ibadah ya ya bisa jadi ibadah dikarenakan niat tadi karena tadi yang namanya setiap orang itu diniatkan ya meniatkan maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia meniatkannya Nabi Ada pertanyaan lain? Pertanyaan lain? Kalau ada pertanyaan kita tutup ya majelisnya. Ya, subhanallah bihamdika lain lain la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.